Alhamdulillah Uhayikum bitahiyatil islam Tahiyatan min indillah Mubarakatan taibah Tahiyata ahlil jannah Wa tahiyatuhas salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi kitab walam lam yaj'al lahu iwaja. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم فقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Terima kasih kesempatan yang diberikan pengurus Masjid Sudirman Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah duhur jamaah yang saya cintai yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat duhur berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam program ngaji kita dan hari ini hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizkinya dalam bentuk hujan. Hujan yang sejatinya adalah rahmat. Sejatinya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian rahmat ini berubah menjadi sesuatu yang menghadirkan bencana, tentu yang salah bukan rizkinya yang salah bukan hujannya. Tapi yang salah adalah tangan-tangan manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Oleh karena itulah kalau turun hujan kenapa kita disunahkan membaca doa Allahumma sayyiban nafi'ah Ya Allah, jadikan hujan yang membawa manfaat. Atau dalam hadis lain, Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat, jangan jadikan sebagai azab, sebagai siksa, sebagai bencana. Ya, jadi mudah-mudahan hujan yang hari ini turun betul-betul menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kajian tafsir kita hari ini masuk surah Al-Baqarah ayat 282. Inilah ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an di surah yang terpanjang pula yaitu surah Al-Baqarah.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 ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء أليم يا أيها الذين آمنوا Hai orang-orang yang beriman Termasuk ayat madaniyah Panggilannya panggilan khusus kepada orang beriman Yang dimaksud orang beriman adalah Orang yang sudah soleh secara pribadi Yang sudah membuktikan keimanannya itu dengan ibadah makhluk Hai orang-orang yang beriman yang sudah membuktikan keimanannya itu dengan ibadah mahdoh Sholat, puasa, haji, ngaji, zikir, doa, umroh. Maka biasanya perintah lanjutannya adalah perintah kesolehan sosial. Sebab kalau orang beriman adalah orang Islam yang sudah taat secara ibadah mahdoh, maka orang Islam yang sudah taat secara ibadah mahdo dan ibadah goer mahdoh, kesolehan pribadi dan kesolehan sosial, itulah yang disebut orang bertakwa. Maka pasti perintah lanjutannya itu adalah perintah dalam rangka menggapai ketakwaan. Dalam rangka soleh secara sosial. Ya. Hai orang-orang yang beriman, Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jika kalian bertransaksi adain transaksi jual beli ila ajalin musamma sampai waktu yang tertentu ada waktu jarak faktubu maka tuliskanlah Ayat ini menjadi dalil orang beriman wajib kalau bertransaksi jual beli hutang piutang ya tadayantum tumbidainin itu transaksi hutang piutang dain itu hutang ada logo salah satu bank syariah itu tulisannya dain kalau dibaca dari kanan itu bermakna hutang hutang piutang Ayat ini menjadi dalil bahwa orang beriman kalau bertransaksi hutang piutang, bertransaksi jual beli, maka wajib dicatat. Jadi ini bukan soal percaya nggak percaya, tapi ini perintah Allah. Ya, ketika jadi tidak boleh ketika misalnya minjem teman, ya, minjem uang ke teman gitu, atau punya Begitu minta dicatat, antum nggak percaya sama aneh. Bukan soal percaya nggak percaya. Administrasi itu perintah Allah. Ada kisah menarik ketika Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab menjadi khalifah. Beliau adalah khalifah yang terkenal sangat disiplin soal administrasi. Sehingga beliau mewajibkan setiap gubernur, gubernur Mekah, Madinah, Mesir, Syam, Yaman, ya Basro Kufa saat itu untuk melaporkan APBD ya anggaran pendapatan dan belanja negara ya APBD dan APBN itu harus tertulis lapor ke khalifah ada salah seorang gubernur yang protes ya Amirul Mukminin apakah Anda tidak percaya dengan kami Kata Umar, justru saya mengangkat Anda sebagai gubernur itu karena saya percaya Anda. Kenapa? Diminta catatan tertulis, kata Umar. Administrasi itu perintah Allah. Saya yakin, kata Umar, setiap dinar dan dirham yang Anda keluarkan, Anda bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tapi administrasi itu perintah Allah. Nah ini ironinya kadang-kadang di tengah kita justru kita itu kurang rapi soal administrasi. Seorang catat mencatat. Apalagi menyangkut hutang piutang. Ayat ini menjadi dalil transaksi jual beli utang piutang wajib dicatat. Dalilnya Al-Baqarah 282 ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. <coughs> Kemudian bukan hanya dicatat tapi waliyaktub bainakum katibum bil adl pencatatnya ya, harus mencatat dengan adil dan entahlah pencatat ya, harus mencatat dengan adil namanya mau sekretaris mau notaris itu nama bisa berkembang Quran menyebut bahwa si pencatatnya itu harus betul-betul adil dan konsep keadilan dalam Islam itu kan luar biasa. Hatta ketika kita benci kepada seseorang pun tetap harus berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dil. Jangan sampai ketidaksukaan Anda kepada satu kaum membuat Anda jadi berlaku tidak adil. Di konsep keadilan itu konsep yang luar biasa dalam Islam itu sampai-sampai kita tidak suka kepada seseorang tapi tidak boleh kemudian haknya diambil. Ya. Misalnya ada titipan, ah tolong ini kasih ke si Anu uang. Si Anu itu orang yang tidak kita sukai. Tetap harus diberikan, disampaikan, tidak boleh dipotong sedikit. Demikian juga ketika kita diperintahkan, diminta untuk menjadi pencatat sebuah transaksi, saksi sebuah transaksi, harus menuliskan dengan adil. Bukan hanya itu, Walayakba katibun ayat tuba kama allamahullah. Dan tidak boleh enggan menjadi penulis ya, dan tidak boleh enggan si penulis untuk mencatat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Falyaktub wal yumli lilladzi alaihi alhaqqu wal yattaqillaha rabbah wa yabkhas minhu Hendaklah mengimlek, mengimlakkan, mendiktekan ya, orang yang punya hak dan hendaklah bertakwa kepada Allah Robnya dan tidak boleh mengurangi sedikit. Misalnya kebetulan yang punya transaksi jual beli atau utang piutang ini orang kampung yang nggak ngerti urusan administrasi tapi dia hanya paham saja ini tanah saya batasannya ini batasannya ini pokoknya saya jual sekian dia tidak bisa catat mencatat maka harus ada yang mendiktekan mengimlakkan membacakan secara rinci ini loh pak tanah bapak ini akan dibeli batasannya mana batas sebelah sini yang mana harus Masya Allah ya sampai rinci begitu diimlakkan, didiktekan orang yang punya hak dengan bertakwa kepada Allah coba perhatikan perintah untuk mencatat dikaitkan langsung dengan perintah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh mengurangi sedikit Fa in kana alladhi alaihi al safihan aw dha'ifan. Jika orang yang punya hak itu adalah safi, safi ini maaf bodoh, aw dha'ifan atau lemah. Ya, dia bodoh, orang kampung, tidak tahu administrasi, tidak tahu apa-apa atau lemah secara ingatan aulayastati'u an yumilla atau bahkan dia tidak mampu mendiktekan dengan baik huwa dia lil waliyuhu bil adal harus ada walinya yang mendiktekannya misalnya yang punya transaksi ini orang kampung tidak ngerti bodoh harus ada walinya apakah keluarganya anaknya yang paham dan adil menjelaskan dengan baik. Jadi tidak boleh ada sedikit pun unsur penipuan. Makanya kan diantara bisnis dalam Islam itu adalah tidak boleh memanfaatkan keawaman si pembeli untuk mencari keuntungan. Yang kedua, tidak boleh memanfaatkan keawaman si penjual untuk cari keuntungan. Itulah makanya dalam hadis kenapa ada larangan orang kota menjual ke orang desa. Itu maksudnya apa? Larangan memanfaatkan keawaman si pembeli untuk cari keuntungan. Misalnya begini, Temu orang kampung. Oh Ustad, HP-nya bagus. Oh iya, ini Android terbaru ini. Ya kan? Berapa Ustad? Ya kalau antum mau beli 5 juta lah. Padahal harganya cuma 3,1 di Jakarta. Tapi karena orang kampung udah nggak tahu baru lihat barangnya, oh 5 juta. Boleh, boleh Ustad, Saya bayar deh. Nah, itu tidak boleh. Memanfaatkan keawaman si pembeli untuk mencari keuntungan yang besar itu dilarang. Itu maksud larangan hadis tidak boleh orang kota menjual ke orang desa. Itu maksudnya tidak boleh memanfaatkan keawaman si pembeli untuk mencari keuntungan yang besar. Nah, itu ini rinciannya dalam hadis begini. Jadi misalnya ini orang kampung nggak ngerti gitu kan. Tapi kemudian ya dimanfaatkan atau sebaliknya memanfaatkan keawaman si penjual itu juga tidak boleh. Makanya ada hadis kenapa dilarang menjemput penjual di batas kota. Nah, itu maksudnya dilarang memanfaatkan keawaman si penjual, si pemilik barang tentang kondisi pasar. Ini orang kampung, punya domba, domba Garut gede bagus, ya kan? Di Jakarta misalnya harganya sudah sekitar 3 jutaan. Nah, kita cegat di batas kota. Mau kemana Jang? Jual domba oh domanya bagus iya mah. berapa ya laku ah segini mah sejuta setengah jam. oh iya orang kampung jarang dengar sejuta setengah langsung main jual saja padahal di kota harganya sudah 3 juta nah, itu tidak jadi larangan menyongsong pembeli di batas kota maksudnya bukan jala, dilarang jual beli di batas kota, bukan. Tapi substansinya tidak boleh memanfaatkan keawaman si pemilik barang tentang harga untuk mencari keuntungan yang besar atau tadi sebaliknya dilarang pula memanfaatkan keawaman si pembeli dua-duanya tidak boleh makanya di sini ya jika yang punya hak itu lemah atau bodoh tidak mampu mendiktekan harus ada walinya yang mendiktekan secara adil dan perintah ketiga kata Allah wastashhidu syahidaini mirrijalikum hendaklah transaksi jual beli itu disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Jadi bukan hanya ditulis, penulisnya adil dan amanah. Ya, yang mendiktekannya juga harus yang berilmu. <coughs> Kalau awam atau lemah harus dibantu, tapi harus ada dua saksi yang adil yang aman. Ya laki-laki. Fa in lam yakuna rajulaini, bagaimana kalau tidak ada dua laki-laki? Farajulun wamro'atan. Maka boleh kalau tidak ada dua laki-laki, boleh satu laki-laki dengan dua perempuan. Antum perhatikan. Dalam Islam itu betul-betul laki dan perempuan itu beda. Walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Maka kesaksian saja kalau tidak ada dua laki-laki, boleh satu laki-laki, dua perempuan. Kesaksian wanita itu harus dua. Maka dalam hadis wanita itu disebut nisfuddin, agamanya hanya setengah. Karena dalam hal kesaksian dia tidak bisa sendiri, harus dua. Jadi dalam segala hal Islam itu betul-betul memposisikan secara beda laki-laki dan perempuan. Itulah makanya ya, kalau kita perhatikan sejak awal Islam itu memperjelas seseorang itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ya. Coba perhatikan, Nabi SAW bersabda, "Muru abna akum bisolah li sab'in, wadribuhum 'alaiha li ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anakmu untuk sholat kalau sudah berusia tujuh tahun. Tujuh tahun diperintah sholat berarti sebelum tujuh tahun harus sudah diajari. Lima dan enam tahun, dua tahun masa mengajarkan. Tujuh, delapan, sembilan masa sosialisasi, pembiasaan, diajak ke masjid. Karena sepuluh tahun sudah wajib. Wadribu ma'alih ali ashrin. Pukul kalau sudah berusia sepuluh tahun. Perintah pukul menunjukkan wajib. Tapi hadis ini belum berhenti, masih ada lanjutan. Wafariku bainahum fil madoji pisahkan tempat tidurnya laki dan perempuan. Jadi sejak usia tujuh tahun itu harus sudah terpisah tempat tidur anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau anak laki-laki diperintahkannya juga harus diarahkan yang maco-maco. Olahraganya apa? Berkuda. Memanah. Apalagi? Main pedang. Yang unik ada perintah berenang. Padahal Islam turun di gurun batu padang pasir. Mana ada kali atau kolam? Kenapa ada perintah berenang? Ini menunjukkan Islam ini alamiah mendunia. Tapi olahraganya betul-betul harus jatuh laki-laki itu yang maco, yang jantan. Bermanah, berkuda, berpedang. Yang lebih hebat di hadis lain, memanah di atas punggung kuda. Wah itu berat itu. Ternyata kita latihan memanah itu susah. Apalagi naik kuda. Naik kuda biasanya bukan kita yang mengendalikan kuda, kita yang digusur kuda. Dilat, ber, memanah di atas punggung kuda. Hmm. Lalu Nabi mewanti-wanti, la'ana Rasulullah SAW al-muhannitsina birijal. Allah melaknat laki-laki yang bertingkah seperti perempuan dan perempuan yang bertingkah seperti laki-laki. Jadi preventif antisipatif harus beda betul. Kalau laki-laki maco, kalau perempuan kata Nabi kepada Asma binti Khairiyah, Asma binti Abu Bakar, wanita kalau udah mau balik tidak boleh kelihatan kecuali muka dan tangan sampai pergelangan. Jadi kalau wanita menutup aurat, gemulai, kemayu, keibuan. Kalau laki-laki memanah, berkuda, main pedang. Sehingga sejak awal sudah beda. Nah di ujung, di ujung baru hukum, hukum baru di ujung. Ida wajadtum amala kaumilut faktul. Kalau kalian menemukan bangsa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut kaum Nabi Lut itu namanya bangsa Sodom makanya disebut perilakunya sodomi kalau orang semper semperi kalau orang mampang mampangi kalau orang Sodom sodomi bangsanya bangsa Sodom negerinya namanya Ninawa nah, kalau kalian menemukan kaum yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut faktur hukum mati. Ini kalau dalam Islam hukumnya cukup tegas, hukum mati. Ada dua yang harus hukum mati itu. Pertama, yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut sekarang tren dengan istilah LGBT. Lebih gila dari binatang ternak tuh. Karena kambing saja nggak ada yang doyan ke ya kan? Lesbi atau gay itu kalau dalam Islam hukumnya cukup tegas, bunuh, hukum mati. Lalu yang kedua yang dihukum mati itu adalah yang berzina dengan binatang kalau yang berzina dengan binatang itu dia dihukum mati, binatangnya juga harus dibunuh. Jangan dibiarkan sampai hamil, bahaya. Nanti kalau lahir anak kambing kepala manusia, jadi hukum baru. Ini disate halal enggak? Kan jadi bahaya. Nah sebelum itu terjadi, dihukum mati. Hanya masalahnya kan hukum yang ini belum bisa ditegakkan di kita. Maka preventif antisipatif pencegahan pencegahannya harus segera. Di dalam Islam, laki dan perempuan itu betul-betul beda. Jangankan yang jelas-jelas laki-laki, akhi. Yang memiliki dua alat kelamin saja harus diperjelas. Dia laki-laki atau perempuan. Ini kasusnya terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Di khalifah yang keempat. Jadi suatu ketika Ali ditanya tentang orang yang memiliki dua alat kelamin. Kata Ali, "Fandur min aina yabul." Coba perhatikan dari mana dia kencing. Kalau kencing dari alat kelamin laki-laki, berarti dia laki-laki. Sempurnakan, boleh dihilangkan yang satu di operasi. Kalau dia kencing dari alat kelamin perempuan, berarti dia perempuan, berarti punya rahim. Sempurnakan sebagai perempuan, boleh yang satunya dioperasi dihilangkan. Yang memiliki dua kelamin saja harus disempurnakan, apalagi jelas-jelas laki-laki. Maka Quran menyebut LGBT itu sebagai fahishah, keji dan menjijikan. Di surat Al-Araf ayat 80. Di ayat 81-nya disebut musrifun, penyimpangan, melewati batas. Di ayat berikutnya Al-Araf 83 disebut sebagai uh, gobirin. Gobirin itu keterbelakangan jiwa, sakit mental. Dan di ayat 84-nya disebut mujrimun, durhaka. Jadi fahisyah, keji dan menjijikan, musrifun, penyimpangan, melewati batas, penyakit, gobirin, goblok bahasa kitanya, keterbelakangan mental jiwa dan durhaka. Maka tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau kita setuju bahwa pelaku LGBT itu bukan harus dibiarkan, tapi harus disembuhkan. Menyembuhkannya bagaimana? Menyembuhkannya dengan rukyah syar'iyyah. Dengan dirukyah. Ya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bahas itu. Kembali ke sini. Jadi harus ada dua orang laki-laki saksi atau satu laki dua perempuan karena memang beda miman atau minas syuhada dari orang-orang yang engkau setujui engkau ridhoi sebagai saksi agar apa antadillah ihdahuma patudzakira idahuma ukhra kalau salah satunya lupa yang lainnya bisa mengingatkan wala syuhada idza dan jangan menolak diminta jadi saksi kalau diminta ah aneh nggak mau ah jadi saksi ah capeknya doang nana tangan ada masalah aja kebagian untungnya kagak nggak nggak boleh ya. kenapa kan ketika aneh minta bantuan antum tuh karena percaya ah tolong antum jadi saksi aneh mau transaksi beli rumah nih boleh lah ustaz tapi ngerti ya profesional oh boleh profesional nggak apa-apa kita bayar antum sebagai saksi minta berapa boleh enggak ustaz kebagian ruginya doang untungnya kagak kebagian Enggak boleh Walah ya Abah wala tas'amu an taktubu sagiran kabiran ila ajali dan jangan menganggap sepele untuk menuliskan baik itu transaksi jual hutang piutang itu kecil ataupun besar sampai waktu yang ditentukan zalikum aksatu indallah wa dan itu lebih adil menurut Allah wa aqwam lisyahadah wa adna ala tartabu ya. lebih lurus untuk kesaksian dan lebih dekat untuk tidak melakukan kecurangan illa antakuna tijaratan hadiratan tudiluraha bainakum kecuali kalau transaksi yang kecil itu cash ya beli kerupuk di warung ya nggak perlu lah itu cash palaisa ya. alaikum junahun ala taktumuha. Tidak mengapa kalau transaksi-transaksi kecil yang cash tidak harus dicatat. Wa ashidu ida tabayatum. Tapi tetap yang terbaik hadirkan saksi manakala ada jual beli beli rumah beli tanah harus tercatat dan ada saksi wala yudaru katibu wala syahid dan tidak boleh memadaratkan baik penulis maupun saksi wa in alu fa innahu fusukum bikum kalau sampai berkhianat berbohong sebagai saksi atau sebagai pencatat itu adalah durhaka ayat ini ditutup dengan wattaqullah bertakwalah kepada Allah Artinya melakukan catat mencatat dalam transaksi jual beli utang piutang itu bagian dari ketakwaan. Jadi berpahala mendapatkan nilai amal soleh di sisi Allah. Wa yu'allimukumullah Allah mengajarkan hal itu kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Ditutup dengan kalimat Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya jangan sampai misalnya karena kebetulan yang punya barangnya orang kampung bodoh kongkalingkong antara pencatat, saksi yang mendiktekan. Awas, Allah semuanya maha mengetahui. jamar rahimakumullah, ayat ini luar biasa, ayat yang cukup panjang. Kalau ditadaburi memang bermakna sangat dalam. Semuanya menunjukkan <coughs> begitulah Islam mengatur semua sisi kehidupan kita, termasuk dalam urusan transaksi utang piutang jual beli. Dalam Islam, hutang piutang adalah sesuatu yang dibolehkan secara syar'i, tapi juga ada tuntunan syariatnya.